haruma maluhu wa damuh maka haramlah harta dan darahnya wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla dan perhitungannya adalah di sisi Allah azza wa jalla Di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya tidak cukup seseorang itu hanya ia talafat, hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tetapi di situ ada syurut syarat-syaratnya dan diantara syarat yang disebutkan oleh para ulama adalah yang sebagaimana disebutkan dalam hadis ini yaitu al-kufru bima yu'badu min dunillah dia kufur dia mengingkari berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah yang mana itu juga merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya. Qala Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah Al-makna al-ijmali lil hadis makna global dari hadis ini yubayyinu sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadits annahu la yahrum qatlul insan wa akhdhu malihi illa bimajmu'i amrain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya tidaklah diharamkan ya darah seorang dibunuhnya seorang dan diambil hartanya kecuali kalau terkumpul dua perkara Al awal qaulu la ilaha illallah Yang pertama adalah mengucapkan la ilaha illallah Asani al kufru bima yu'badu min dunillah Dan yang kedua adalah kufur terhadap yang diibadahi selain daripada Allah. Ya, dijelaskan oleh Syekh Nusaimin rahimahullah maksudnya kufur terhadap peribadatannya. Ya, bahwasanya peribadatan kepada selain Allah harus diingkari dan harus seorang itu berlepas diri daripadanya. Ya kalau seorang itu mengucapkan la ilaha illallah tapi dia masih melakukan peribadatan pada selain Allah tidak bermanfaat. Ya. Fa idza wujida hadanil amrani wajabal kafu anhu zahiran. Kalau didapatkan dua perkara ini pada seorang maka wajib untuk menahan diri darinya secara zahir wa tafwidhu batinihi ila Allah. Adapun batinnya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita menilai dari zahirnya. Kita melihat dari zahirnya. Fa in kana sadiqan fi qalbihi jazahu bi jannatin na'im wa in kana munafiqan adzabahu al-adzab al-alim wa amma fid dunya fal hukmu ala zahir ya kalau dia jujur di dalam hatinya dia mengucapkan la ilaha illallah ya memang dari dalam hatinya dan ini juga merupakan syarat al ikhlas wasidq dari syarat la ilaha illallah maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya ya, dengan kenikmatan surganya. Tapi kalau dia dusta, ya munafikon, karena munafikan artinya dia dusta, ya munafik yudhiru al Islam wa yuktinu al kufra. Seorang yang menampakkan keislamannya tetapi dia menyembunyikan kekufurannya. Ya, dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, dia melakukan ibadah seolah-olah dia muslim tapi dia menyembunyikan kekufuran dalam hatinya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik ya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Allah akan bahas, balas mereka dengan adab yang sangat pedih adapun di dunia hukumnya hukum zahir mereka Ya ini sebagaimana yang sering kita ulang. Ya. Di antara kehebatan kalimat la ilaha illallah Kalimat itu masih bisa bermanfaat untuk dirinya walaupun dia mengucapkannya dalam keadaan dusta. Ya. Walaupun dia mengucapkannya dalam keadaan dusta. Ya. Apa maksudnya? Orang-orang munafik kenapa mereka pura-pura masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah supaya selamat. Ya, posisi mereka terancam dikarenakan semakin kuatnya kaum muslimin terutama setelah kemenangan di perang Badar ya kemenangan yang sama sekali tidak diperhitungkan oleh perhitungan mereka orang-orang kafir ya persenjataan terbatas persiapan terbatas ya personel terbatas ya tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah menangkan kaum muslimin ketika itu dengan kemenangan yang luar biasa dengan terbunuhnya 70 orang dan diantaranya gembong-gembong Quraisy seperti Abu Jahal dan yang lainnya ditawan 70 orang yang lain posisi orang-orang yang berpenyakit yang tadinya mereka terang-terangan memusuhi Rasulullah SAW di Madinah terancam kalau terang-terangan memusuhi bahaya bagi mereka. Tapi kalau mereka mau masuk Islam, mereka juga tidak mau. Akhirnya apa? Pura-pura masuk Islam. Supaya aman mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Ini disebutkan oleh para ulama karena saking hebatnya dahsyatnya kalimat la ilaha illallah ini bermanfaat walaupun mereka dusta bermanfaat dari sisi kehidupan dunia mereka. Selamat mereka di dunia ya walaupun mereka dusta ketika mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi konsekuensinya di akhirat ya mereka fiddarki al asfali minan nar. Ya, dikerak terbawah dari api neraka. assalamualaikum. Qala munasabatul hadis lil bab. Ya, apa munasabah hadis ini dengan bab? Kesesuaian hadis ini dengan bab? Annahu min a'dham ma yubayyin makna la ilaha illallah wa annahu al-kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah. Ya bahwasanya hadis ini dari perkara yang terbesar dalam menjelaskan makna la ilaha illallah. Ya, dan di antara maknanya adalah seorang itu kufur kepada segala peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kufur terhadap peribadatan kepada selain Allah dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat dia selamat dunia dan akhirat. Ya. Wa qalul musannif wa syaraha hadhihi tarjamah wa ma ba'daha al abwab Ya anna ma ya'ti ba'da hadzal bab min al-abwab fihi ma yubayyin at-tauhid wa yuwaddih makna la ilaha illallah. Ya, dia menjelaskan dan merincikan ya dari terjemah ini dari tafsir la ilaha illallah tafsir tauhid dirinci penafsirannya pada bab-bab berikutnya yang akan menjelaskan makna la ilaha illallah yang juga menjelaskan perkara-perkara kesyirikan juga dengan rinci yang mana syirik akbar yang mana syirik asgar ya karena itu kita dapatkan bab berikutnya sudah mulai perincian bab minasyirki ya lipsul Eh, halqa wal khayt wa ma li raf'il bala wa wa audaf'ihi. Ya. Bab di antara bentuk kesyirikan adalah ya, menggunakan kalung atau benang dan yang selainnya dalam rangka untuk ya, mengangkat bala, menolak bala atau menghilangkan bala. Nah, ini sudah rinci namanya. Ya, nanti akan dijelaskan. Sekarang kita masih penafsiran secara umum bahwasanya tauhid ya adalah ini seorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dari bentuk e, peribadatan kepada selain Allah ya baru nanti setelah ini akan dirinci satu persatu ya dari apa itu tauhid dan juga apa itu kesyirikan dan hal-hal yang juga yang mengurangi nilai tauhid ya dari perkara maksiat dan bid'ah dan selainnya Kala kita masuk pada al-masail. Selesai kita ya dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada pada bab ini. Kala mudah-mudahan selesai ini malam ini fihi masail fihi akbarul masail wa ahammuha wa hiya tafsirut tauhid wa tafsiru syahada wa bayyanaha wa bayyanaha bi umurin wadihah Di sini terdapat akbarul masail, permasalahan terbesar dan yang paling penting yaitu tentang tafsir atau tauhid Juga tafsir dari syahadah. Dan beliau menjelaskannya dengan perkara perkara yang sangat jelas. Minha diantaranya ayatul Isra. Ya, yaitu Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab." Ya. Dijelaskan di sini. Minha ayatul Isra, ayat yang terdapat pada surat Al-Isra. Bayyana fiha ar-radda 'alal musyrikin alladzina yad'una as-salihin. Fa fiha bayanu anna hadha huwa syirkul akbar. Beliau jelaskan di dalam surat Al-Isra tersebut terdapat bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang mereka menyeru berdoa kepada orang-orang saleh. Ya. fiha bayanun anna hadha wa syirkul akbar. Pada ayat ini terdapat penjelasan bahwasanya yang demikianlah yang disebut dengan syirkul akbar. Ya kita sudah jelaskan tafsirnya Ulaika alladziina yad'un. Ulaika. Siapa ulaika? Orang-orang yang diseru. Ya. Alladziina yad'una, alladziina yad'un. Siapa yang menyeru? Orang-orang musyrikin. Ya, menyeru mereka. Orang-orang yang diseru oleh orang-orang musyrikin ini. Siapa mereka? Itu orang-orang saleh. Ya, kita sudah sebutkan tafsirnya. Ada yang menafsirkan Ya, mereka adalah para jin yang masuk Islam yang sebelumnya mereka diibadahi oleh orang-orang musyrikin ketika mereka masuk Islam orang-orang musyrikin ini tidak tahu mereka tetap beribadah pada jin tersebut ada yang mengatakan Isa dan ibunya Maria. ya siapa mereka orang soleh ya Isa Nabiullah Maria ya, ibunya seorang yang salihah mereka yang diseru oleh orang-orang musyrikin ya meminta kepada mereka berdoa kepada mereka beribadah kepada mereka kepada orang-orang saleh mereka sendiri orang-orang saleh tersebut baik dari manusia kalangan manusia ataupun dari kalangan jin dan mereka saleh ya mereka sendiri mencari wasilah yang paling dekat untuk menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sama-sama butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka sendiri tidak layak untuk diibadahi. Kenapa? Karena sama-sama makhluk. Ya. Tetapi di sini terdapat bantahan kepada mereka yang menyeru kepada orang-orang saleh bahwasanya yang dilakukan itu adalah syirik akbar Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Sami, Allah Maha mendengar, mujibud doa. Ya. Menjawab doa-doa orang yang berdoa kepadanya. Kenapa minta kepada orang-orang soleh? Kemudian wa minha ayatul bara'ah ya ayatul bara'ah ayat yang terdapat dalam surat al-bara'ah surat taubah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ittakhadu ahbarahum waruhbanahum arbaba min dunillah Ya mereka menjadikan ahbarahum ya ahbar ahlul ilm ulama mereka waruhbanahum ya ahli ibadah mereka arbaban min dunillah sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah ya siapa mereka ahlul kitab yang menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dalam perkara apa? Sudah kita jelaskan yaitu dalam perkara ketaatan. Ya, dalam perkara mereka mentaati ulama dan ahli ibadah mereka di dalam ya perkara tahlil wa tahrim tahlil menghalalkan tetapi yang dihalalkan apa yang diharamkan oleh Allah ya atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan mereka mengikutinya ya di situ terdapat kesyirikan dalam perkara ketaatan ya kesyirikan pada perkara ketaatan bayana fiha anna ahlal kitab ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat tersebut bahwasanya mereka ahlul kitab menjadikan ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka, ahli-ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah. وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والأباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم dan beliau menjelaskan bahwasanya mereka tidaklah diperintahkan Taib. lanjutan ayatnya Ikhtakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah terus wabayana yaitu Allah Subhanahu wa taala annahum lam yu'maru bahwasanya mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar beribadah hanya kepada Allah semata kepada ilah yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala ya mereka diperintahkan untuk tidak beribadah kepada Allah tapi mereka dikatakan menjadikan pendeta-pendeta ulama-ulama mereka sebagai Tuhan-Tuhan lain selain Allah ya seorang sahabat yang mulia Adi bin Hatim At-Ta'i ya Radiyallahu taala anhu yang sebelumnya beliau adalah seorang Nasrani mengatakan bahwasanya mereka tidak beribadah kepada pendeta-pendeta mereka. Ya, maka Rasulullah SAW menjelaskan, bukankah ketika mereka menghalalkan yang diharamkan, kalian ikut menghalalkan? Ya, ketika mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, kalian juga ikut mengharamkan. Iya, ya itulah yang disebutkan ya, peribadatan kepada mereka. Ya, yaitu syirik dalam perkara ketaatan. Syirik dalam perkara ketaatan, mentaati ya kepada selain Allah terutama pada perkara yang di situ maksiat. Ya, di situ ada batasnya ketaatan pada makhluk. Kita diperintahkan untuk taat pada ulatul umur. Ya, di antara ulatul umur para ulama. Tapi ingat di situ ada yang membatasinya la ta'ata fil makhluk ya, lil makhluk fi maksiatil khaliq. Ya, innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf dalam perkara yang maksiat tidak ada ketaatan kepada makhluk. Ya, pada perkara yang itu merupakan perkara maksiat kepada Al-Khaliq. Ya. Dan di situ akan ada tafsir insyaallah. Ya, kapan dia menjadi syirik akbar kapan dia tidak akan datang bab khusus tentang syirik terhadap perkara ketaatan ini qala wa minha qawlu al khalili alaihi salam lil kufar innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fastasna minal ma'budin rabbahu وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون Di antara tafsir At-Tauhid adalah Perkataan Al-Khalil yaitu Nabi Allah Ibrahim Khalilur, Khalilur Rahman alaihi salam lil kufar terhadap orang-orang kafir innani bara'um mimma ta'budun innani bara'um mimma ta'budun sungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi illalladzi fatarani kecuali dari yang telah menciptakanku yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fastasna, beliau yaitu Ibrahim alaihissalam mengecualikan dari hal-hal yang diibadah itu Rabbnya yaitu yang menciptakannya itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini apa yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim wa dzakara subhanahu anna hadhil bara'ah bahwasanya berlepas dirinya Ibrahim dari peribadatan ya apa-apa yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin wa hadhil mualah ya tapi beliau hanya bermualah ber, ber, berloyalitas pada satu ilah saja itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya Hiya tafsiru syahadati Allah ilaha illallah. Inilah yang menjadi tafsir syahadah Allah ilaha illallah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Faqala wa ja'alaha Allah Subhanahu wa taala firman wa ja'alaha Ya, Allah jadikan kalimat tersebut bakiat ka, wa ja'alaha kalimatan bakiatan kalimat yang kekal yang terus-menerus fi aqibihi sampai pada turunan Ibrahim. Yaitu maknanya ya innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ya. Yaitu apa? Ini adalah makna ya la ilaha illallah. adalah makna la ilaha illallah sebagaimana yang sudah kita jelaskan juga. Ya. Innani bara'u mimma budun adalah makna dari la ilaha. Aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. La ilaha. Tidak ada ilah. Apa yang tidak ada bukan wujudnya tetapi keberhakannya untuk dibadahi. La ilaha hak. Ya, La ilaha hak La ma'budah hak Tidak ada yang sembahin yang hak yang benar Ini Ya Innani bara'um mimma ta'budun Apakah semuanya ada pengecualian Illa Kecuali Illallah La ilaha illallah Ya Dalam ayat ini Illalladzi fatarani kecuali yang telah menciptakanku. Ya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita juga sudah menjelaskan kenapa uh, dikatakan illal ladzi fatarani, yaitu yang telah menciptakanku. Tidak langsung dikatakan illallah. Ya, di situ ada bayan sebab penjelasan sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk dibadahi. Di antaranya karena Allah yang menciptakan kita. Ya. Karena Allah yang menciptakan kita. Bagaimana seorang itu beribadah ya merendahkan dirinya, menghinakan dirinya tunduk kepada sesuatu yang bukan menciptakan dia. Tunduk kepada sesuatu yang sama-sama diciptakan. Ya. Kalau beribadah, beribadah kepada yang telah menciptakan kita, jangan yang sama-sama diciptakan. Ya, itu. kalau wa minha ayatul Baqarah. Fil kufar alladina qala Allahu fihim. Ya, di antara tafsir tauhid adalah ayat Al-Baqarah yaitu asyirk fil mahabbah. Ya, terhadap orang-orang kafir yang mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala berkata tentang mereka wa ma hum bikharijina minan nar. Tidaklah mereka keluar dari neraka. Dzakara annahum yuhibbuna andadahum ka hubbillah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya mereka mencintai tandingan-tandingan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut seperti kecintaan kepada Allah. Ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ya, kita sudah jelaskan makna yuhibbunahum ka hubbillah. Ada dua penjelasan. Yang pertama bahwasanya orang-orang musyrikin mereka mencintai Allah tapi mereka mencintai selain Allah sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Ya, yang dan ini yang zahir dari ayat ini. Ya. Dan ada yang mengatakan bahwasanya kecintaan orang-orang musyrikin terhadap ya Tuhan-tuhan mereka sebagaimana kecintaan orang mukmin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zakara annahum yuhibbuna andadahum ka hubbillah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya mereka orang-orang musyrikin mencintai ya apa yang menjadi tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagaimana kecintaan kepada Allah. Fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban adima. Ini menunjukkan mereka orang musyrikin, mereka cinta kepada Allah dan kecintaan yang sangat. Walam yudkhilhum fil Islam, tetapi tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah itu seperti kecintaan mereka kepada Allah. Fakai biman ahabban nidda akbar min hubbillah. Lalu bagaimana dengan seorang yang mencintai tandingan dari Allah lebih besar daripada kecintaan dia kepada Allah. Wa kaifa biman lam yuhibba illa nid wahdahu wa lam yuhibbillah. Ya, dan bagaimana lagi kalau dia yang dia cintai hanya tandingan Allah Subhanahu wa taala tersebut dan tidak mencintai Allah sama sekali. Ya, kalau sama besar saja masih dianggap seorang musyrik, apalagi kalau dia lebih besar atau bahkan sama sekali tidak mencintai Allah. Ya, tanggung dikit lagi. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harma maluhu wa damuhu wa hisabu ala Allah. Ini hadis yang kita bacakan tadi. Wa hadha min a'dami ma yubayyinu makna la ilaha illallah. Dan ini diantara hal yang terbesar yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Ya, fa innahu ya lam yaj'al talafud biha asiman lidami wal mal ya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan talafud sekedar mengucapkannya saja sebagai hal yang menjaga harta dan ya darah seseorang tidak tidak cukup sampai situ bal wala ma'rifata ma'naha ma'alafdiha bahkan seandainya dia paham maknanya saja itu belum cukup dalam keadaan paham makna dia termasuk syarat ya al ilm itu syarat dari syarat-syarat la ilaha illallah ya tapi tidak cukup sampai situ harus ada syarat yang lain ya bal wala al ikrar bidzalik bahkan seandainya dia mengikrarkan ya dia ucapkan la ilaha illallah tersebut belum sung sampai di situ bal wala kaunahu la yad'u ilallah wahdah la syarikalah ya Bahkan kalaupun dia tidak melakukan la yad'u ilallah, dia tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah. Bal maluhu wa hatta yudhifa ila dzalik al-kufr. Yaitu dia betul-betul berlepas diri ya dari peribadatan kepada selain Allah mengingkari artinya dia betul-betul berlepas diri menyatakan bahwasanya dia tidak beribadah kepada selain Allah meyakininya ya ada seorang ketika dia beribadah kepada Allah tidak beribadah kepada yang lainnya belum menunjukkan keyakinannya. Tapi kalau dia sudah menyatakan keyakinannya bahwa saya tidak ada yang berhak untuk ibadah selain Allah. Ya kemudian dia jalankan konsekuensinya, dia berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah dan hanya beribadah kepada Allah. Baru yang ini yang dimaksudkan, ya terjaga harta dan darahnya. Fa in syaka au tawaqqafa lam yahrum maluhu Kalau dia ragu, ya kalau dia ragu, ya diam saja, tidak bersikap. Eh, ini tidak cukup. Ya, yang demikian ini. Ya, ingat yang namanya iman layak balal asyak. Keimanan tidak menerima keraguan. Fayalaha min mas'alati mas'alatin ma'a'damaha wa ajallaha. Ya. yalahu min bayanin ma'awdahahu wa hujjatin ma'aqta'aha lil munazi' ya ini alangkah permasalahan ya alangkah agungnya dan alangkah mulianya permasalahan ini ya penjelasan yang alangkah jelasnya sudah dan hujah yang sudah tidak ada lagi kesempatan bagi mereka yang munazik menentang hujah ini untuk bisa ya e, menghilangkan atau melemahkan hujah ini ya jelas dari apa ayat-ayat dan hadis yang disebutkan ya hendaknya seorang itu betul-betul hanya beribadah kepada Allah ya menjadikan ketaatannya hanya kepada Allah kecintaannya hanya kepada Allah kecintaannya kepada yang lain mengikuti kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala mengingkari peribadatan kepada selain Allah ya bahwasanya satu-satunya yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala wallahu taala alam Ya, kita selesai